Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wala wala hawla wala illa billah. sallallahu alaihi wasallam Innakum la tas'aun la tas'auna an-nasa bi amwalikum walakin liyas'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Sesungguhnya kalian semuanya, kata Rasulullah, tidaklah bisa me mencukupi, memuaskan manusia dengan harta kamu. Tidaklah bisa kamu tadi itu mengambil hati, dicintai oleh manusia dengan harta kamu. Tidaklah kamu tadi itu bisa disimpatiki oleh manusia dengan sebab harta kamu walakin tetapi liyasahum hendaknya mencukupi mereka membuat simpati mereka minkum dari kamu bastul wajhi dengan keceriaan wajah berseri-serinya wajah wa husnul khulugi dan dengan budi pekerti luhur Orang itu kalau dikasih satu juta, nuntutnya bisa dua juta, bisa lebih daripada itu. Enggak ada kepuasan karena dikasih duit. Tetapi yang bisa membuat manusia itu puas, kalau kamu tadi itu berakhlakul karimah, bermoral yang bagus. Dengan wajah-wajah yang berseri. Seseorang yang menghargai orang lain, dengan orang yang ngasih duit tapi dengan akhlak dengan cara yang tidak baik menjatuhkan martabat misalnya maka hati manusia tetap akan condong kepada orang yang berakhlakul karimah sekalipun dia mungkin berpura-pura yang penting dapat duit tapi hati tetap pegel hati tetap kesel nah karena itu modal untuk bisa disipatiki mengambil hati manusia adalah jika orang tadi itu bisa bermasyarakat dengan wajah yang berseri-seri dan dengan al akhlakul karimah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tahgiranna minal ma'rufi syai'an. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kamu meremehkan daripada berbuat baik sedikitpun. Sekalipun perbuatan baik itu bukan berarti mengasih atau membagi-bagi duit yang banyak, tetapi dengan setiap bertemu saudara muslim dengan wajah yang berseri-seri. Sehingga dikatakan al-basyasyatu khairum minal giro Kalau ada tamu, kita hadapi dengan senyuman, dengan wajah yang berseri-seri, itu lebih baik daripada jamuan. Fakaifa man yagri wa huwa yadhaku. Maka bagaimana nilai orang yang menjamu sambil senyum. Menghormati tamu dengan menyediakan, menghidangkan makanan sambil dengan berseri-seri. Wah, itu tentunya derajat yang tinggi. Dalam ayat yang lain, dalam dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu membatalkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebut, menceritakan mencerit, menceritakan sedekah kamu, man, ngundat-ngundat ke bahasa Jawa, dicerita-ceritakan, orang semuanya tahu. Wal adha, dan dengan mengganggu orang yang kamu sedekahi. Dikasih sedekah, tapi kalau disuruh mijet tujuh tahun misalnya. Hah? Mengganggu. Nah, maka hal yang demikian ini akan sia-sia nantinya. Karena itu bukan harta yang bisa menguas apa mencukupi manusia, tetapi wajah yang berseri-seri dan moral yang luhur. Al-khair kathir. Wa man ya'mal bihi qalil. Hadis Nabi menyatakan al-khair kathir, kebaikan itu banyak. Wa man ya'mal bihi, tapi yang mengamalkan kebaikan qalil sedikit. Setiap gerakan kita bisa jadi al-khair, bisa jadi kebaikan yang menghasilkan pahala. Setiap ucapan kita bisa kebaikan yang menghasilkan pahala. Setiap pandangan pendengaran kita bisa menjadi kebaikan dan mendapatkan pahala. Coba kalau setiap ucapan kita Allah, Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dapat pahala kan? Al-khair. Kathir. Coba gerakan kita misalnya Bersihkan jalan supaya tidak sampai mengganggu orang yang berjalan. Membersihkan masjid supaya bersih. Di tengah jalan misalnya orang yang lagi kepanasan dikasih minum air. Itu juga al-khair kan? Banyak al-khair itu. Waman ya'mal bihi khalil. Subhanallah, kalau untuk cari keuntungan duniawi, uh, orang tadi itu siap berkeringat. Orang itu siap banting tulang. Tapi untuk cari pahala yang banyak, lobongan pahala ini banyak tapi jarang ya yang mendaftarkan diri. Gambarannya, ada orang berpuasa. Bagikan air kepada orang puasa itu pahalanya gede. Bagikan kurma kepada orang puasa itu pahalanya gede, tapi nggak mau. Biar orang lain kita duduk, biar dilayani. Hah? Seharusnya berebut. Kenapa? Itu pahala. Image, jaga image. Tahu image? Jaga harga diri. Semakin tidak berharga dirinya, Ketika nanti di hari kiamat ternyata tidak membawa pahala yang banyak. Al khair kathir kata Nabi. Kebaikan itu banyak. Wa man ya'mal bihi qalil. Yang mengamalkan kebaikan itu sedih sedikit. Hah? Allah maja'ana kolil, qalil. Kata Ibn Abbas, semoga kita golongan yang sedikit. Kenapa? Yang sedikit itu disebutkan orang istimewa semuanya. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Qalil, orang yang syukur. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Yang bangun malam dikit. Yang istighfar di akhir malam sedikit. Qalil-qalil itu mulia. Ya, hah? Allahumma ja'alna minal qalil. Ini juga al-khair kathir. Wa man ya'mal bihi qalil. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Orang yang Allah menghendaki baginya kebaikan yufaqihu fid maka Allah memahamkan memberikan kepahaman kepada dia dalam urusan agama, hukum-hukum syariat, ilmu-ilmu agama. Allah Akbar. Orang berharap baik wajar. Emang harus, mau gak mau. Tapi ini Allah menghendaki berikan kebaikan kepada dia. Hebat kan? Jadi Allah yang berkehendak dia diberikan kebaikan. Artinya jadikan orang baik dia. Karena itu orang ahlul ilim itu, asal dia mengamalkan ilmunya, itu berarti Allah menjadikan dia ahlul khair. Pemuda-pemuda yang mau belajar ilmu agama fiddin ya, fiddin bukan fid dunia. Yufaqihu fiddin, pemuda-pemuda yang mau belajar ilmu agama dengan niat yang baik, itu berarti Allah menjadikan dia ahlul khair, orang yang baik. Kenapa? Man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki baginya untuk diberi kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia mengerti dalam ilmu-ilmu aga, agama. Hmm. Dari ini juga bisa kita ambil faedah bahwa khair itu asruhu fil ilim. Ilmiddin maksudnya. Kebahikan itu adalah pusatnya itu di ilmu agama. Hah? Dari ilmu agama inilah nantinya orang tadi itu bisa muhafadhah alal wajib was sunnah. Menjaga yang wajib yang sunnah. Dari ilmu agama ini orang itu akan al-ibtiad anil harami wal makruh. Orang itu akan bisa menjauh daripada yang haram dan makruh. Dari ilmu agama inilah orang itu akan bisa melakukan banyak ibadah, banyak berzikir dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu al khair semuanya tadi itu kebanyakan ada eh, apa asruhu pusatnya ada di il, ilim. Karena itu Allah menyatakan yu'til hikmata may yasha. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Allah itu memberikan hikmah, ilmu itu kepada orang yang Allah kehendaki. Siapa yang sudah dijadikan orang itu mendapatkan ilmu min ahli ilim, Allah jadikan dia min ahli ilim. Utiya khairan katsira. Berarti orang itu sudah dikasih banyak kebaikan. Hah? Khairan katsira. Dia akan mendapatkan darajah di dunia dan di akhirat. Dia akan menjadi panutan, pemimpin dunia sampai akhirat. Dia akan dimuliakan oleh Allah dunia sampai akhirat. Khairan kathiro itu bukan malan kathiro. Khairan itu khairan kathiro itu bukan baitan wasian kabiro. Khairan kathiro itu adalah ilman, hikmatan, ilmu, hikmah tentunya ilmu yang manfaat. Dan Karena itu, nah, kalau ada orang programnya hanya tijaroh, dagang, programnya adalah rina kekayaan, programnya itu adalah, ini percuma. Dia akan sia-sia. Tapi kalau orang itu programnya elem elem elem elem khairan kathira. Kamu lihat Imam Syafi'i. Kamu lihat bagaimana habaib ulama al-amilin yang solehin tadi Diceritakan pabriknya, diceritakan tokonya, diceritakan kendaraannya, diceritakan fulusnya, ulum ilmunya. Nah, karena itu orang kalau dikasih ilmu, sekalipun hidup melarat, sekalipun rumahnya gedek, bagot uti ya khairan kathira. Ah? nah itu, ah, jangan disia-siakan. Terus cari ilmu. Jadi yang terhebat untuk ilmu agama. Jadi yang terbaik untuk ilmu agama. Jadi yang paling penting untuk ilmu agama. Man yuridillah bi khairan. Siapa orang yang kehendaki bagi dia kebaikan, yufaqihu fid Allah akan jadikan orang itu memahami terhadap ilmu-ilmu aga, agama. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa orang yang berikan kepada dia hikmah ilmu agama, maka benar-benar orang itu sudah diberi oleh Allah khairan katsira kathira kebaikan yang besar kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam